Naam. Bila rabi'a bila rabi'a. Hah. Naam. Nah, Pertama disebut damun. Haid adalah darah, kan begitu. Yang keluar berarti dam yakhruju. Terus. Naam. min rahimil mar'ah atau min qa'ri rahimil mar'ah. Masih ada lagi penjelasannya? Hah? Rutin. Apa bahasa Arabnya? Fi awqatin ma'lumah. Enam. Damun ja'alahu Allah min rahmatihi wa hikmatihi fi rahimil mar'ah. satu darah yang keluar dari rahimnya wanita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya yang itu akan menjadi makanan buat bayinya kelak kalau dia hamil dan bisa berubah nanti ketika bayinya lahir menjadi susu yang diminum oleh anaknya. Tetapi kalau tidak hamil, dan juga tidak menyusui, maka darah itu akan keluar dengan sendirinya fi awqatin ma'lumah di waktu-waktu yang sudah tertentu. Wa baraza zaid minhu fi awqatin ma'lumah. Hadis pertama dalam bab ini sudah kita baca yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anhu anha anna Fatimah binta Abi Hubaish sa'alatin Nabi bahwa beliau pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Inni ustahadu fala athur Aku istihadah dan tidak pernah suci. Ini beda lagi, bukan haid tetapi istihadah. Ayat sudah diterangkan tadi. Darah yang khusus yang keluar dari wanita pada waktu yang rutin untuk menjadi makanan bagi janinnya kalau dia hamil dan untuk menjadi susu bagi bayinya kalau dia sudah melahirkan dan kalau tidak hamil dan tidak melahirkan terbuang atau keluar pada tiap bulannya. Tetapi istihawa lain lagi. Penyakit darah yang keluar terus-menerus tidak suci-suci. Bahkan ada yang sampai tujuh tahun tidak berhenti. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Maka pertanyaannya dari Fatimah binti Abi Hubeish, "Afa ad'u salah?" Ya Rasulullah, apakah aku harus meninggalkan salat terus-menerus? Qala la. Kata Nabi, jangan. Inna dhaliki irqun. Karena mukhatabahnya perempuan, maka bukan dalika, tapi daliki. Yang berharokat fathah dihapus. Ya, itu keliru. Inna daliki irqun. Sesungguhnya itu adalah urat yang terputus. Walakin da'as salata qadral al lati kunti tahidina fiha. Tetapi tinggalkan salat sekadar hari-hari di mana engkau had padanya thumma tasili kemudian mandilah wasalli dan salatlah wa fi riwayah walaisat bil haidah itu bukan haidah itu bukan haidah fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah kalau datang waktu haid maka tinggalkan salat betul terjemahannya kalau datang waktu haid, maka tinggalkanlah sholat. Di sini hanya ada kalimat faida akbalatil haidatu fatrukus salah. Kalau datang haid, tinggalkan sholat. Sampai saya terjemahkan apa tadi? Kalau datang waktu haid. Karena dibaca pula al-haidah dengan dikasrokan haknya. Sehingga dua-duanya benar, apakah dibaca haidah atau haidah yang berarti maknanya bisa bermakna kalau datang haid tinggalkan salat bisa bermakna kalau datang waktu haid tinggalkan salat dan ini yang kemarin sudah kita bahas tapi karena terlalu lama kita berhenti karena udur kita barangkali lupa saya ingatkan bahwa untuk mengetahui bahwa ini adalah haid ada dua dengan melihat darahnya atau dengan kebiasaan waktunya. Kalau dengan kebiasaan waktunya berarti dia seorang wanita yang haidnya teratur. Haidnya teratur. Biasanya tanggal segini saya haid. Dan biasanya tujuh hari. Maka saat itu kamu tinggalkan sholat. Karena ini berdarah terus. Sehingga nggak ketahuan mana yang haid, mana yang bukan haid. Maka makna ida akbalatil haidah. Kalau datang waktu haid, maka tinggalkan salat. Berarti harus hafal. Seorang wanita harus hafal. Atau seorang suami harus hafal. Paling tidak dianjurkan dengan sangat. Dia tahu bahwa ini jadwal haidnya istrinya. Kamu sekarang ini jadu anunya waktunya haid. Sehingga ketika istihadah dia tahu bahwa itu waktu haid. Atau ketika mundur-mundur kok nggak haid-haid, tahu juga. Jangan-jangan kamu hamil. Ila akhirih. Taib. Yang kedua, ida akhwalatil haidah. Kalau datang haid. Bukan waktunya. Berarti haidnya. Bagaimana bisa tahunya? Kalau dia berdarah terus-menerus. Dengan bentuk dan warnanya dan baunya. Beberapa wanita sudah mengetahui. Mereka sudah setiap hari atau setiap bulan paling tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga dia tahu bahwa ini darah berbeda dengan darah haid. Dari warnanya, kalau darah haid lebih pekat, lebih hitam, Sedangkan darah istihadah karena itu luka seperti darah luka. Warnanya juga merah seperti biasa, seperti darah. Demikian pula dari baunya. Kalau darah haid lebih busuk. <laughs> Baunya lebih busuk, tidak seperti bau darah biasa. Ini barakallahu fikum, kalau datang darah yang seperti itu berarti itu haid, maka berhenti sholat. salat. dahaba qadruha Fagsili an kidam wasalli. Kalau sudah lewat kadarnya, maka cucilah atau mandilah dan bersihkan darahnya. Bersihkan darahnya dan mandilah. Tema yustafadu al hadis. Karena sudah kita terangkan waktu itu, kita langsung kepada fawaid. Ma yu'khad minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Awalan al-farqu baina damil istihadah wa baina damil haid. Dari hadis ini kita dapatkan faedah perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Fadamul istihadah, adapun darah haid, eh, adapun darah istihadah, huwal mutbaq atau mutabbaq. <clears throat> wa amma damul haid falahu waqtun khas. Adapun istihadah dia tercurah terus-menerus. Mutbak artinya tercurah terus-menerus. Wa madamul haid adapun darah haid falahu waktun khas maka dia punya waktu khusus. Ini perbedaannya. Yang kedua, istafadna aydan min hadzal hadis anna damal istihadah la yamna' as salah. Bahwa darah istihadah tidak menghalangi salat. Karena ketika Fatimah binti Abi Hubaish bertanya, apakah aku tinggalkan salat? Kata Nabi, jangan. Itu hanya urat yang pecah. Itu hanya pembuluh darah yang pecah. Artinya tetap salat. Idan faedah ladhi safatna minha anna damal istihadah la yamna minas salah wa la yamna sairal ibadat tidak menghalangi ibadah-ibadah lain sebaliknya anna damal haid adapun dam haid darah haid yamna minas salah menghalangi salat berarti yang ketiga menghalangi salat min ghairi qada'ilaha menghalangi salat dan tidak perlu diqadha. Wa dzakara Ibnu Daqiq al-Aid anna dzalika kal mujma' alaih. Kata Ibnu Daqiq al-Aid bahwa itu sudah ijma', sudah disepakati oleh para ulama. Bahwa salat bagi orang atau bagi wanita yang haid ditinggalkan dan tidak diqadha. Ini ijma' kesepakatan para ulama minal khalafi was salaf dari kalangan para ulama yang terdahulu maupun para ulama yang sekarang atau yang belakangan. Khalaf di sini maksudnya yang belakangan. Waktan. Waktan. Waktunya. Hah? Ana al-qalam barakallahu fiik. Tapi isma'u minni anna salaf wal khalaf ahyanan yatakallamuna anha al ulama zamanan wa waqtan wa ahyanan yatakallamun anhuma manhajan kadang-kadang berbicara tentang salaf dan khalaf kadang berbicara waktu Ulama yang dulu dan ulama yang sekarang. Dengan kalimat salafan wa khalafan. Salafan wa khalafan. Yang dulu dan yang sekarang. Yang dimaksud tentunya para ulama ahlu sunnah semuanya. Tapi kadang-kadang mereka para ulama berbicara salaf dan khalaf tentang manhaj. Ya. Mereka minas salaf Maksudnya min ahli sunnati wal jamaah min tabi'in li salaf salih min as-salaf. Wa haula'i min al-khalaf. Dari kalangan khalaf maknanya bukan waktu. Dari kalangan orang yang menyelisihi salaf. Karena khalaf asal katanya justru dari yukhalif. Apa yukhalif? Menyelisihi oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan jelek. Apa Allah katakan? Wa khalafa min ba'dihim khulfun. Adha'us salah wa taba'as syahawat. Di belakang mereka ada khalaf. Khalfun adha'us salah. Golongan yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Adha'us salah wa taba'us syahawat. Wa sawfa yalqawna ghayya. Taib, maka hati-hati jangan tercampur antara keduanya. Apakah para ulama sedang berbicara tentang waktu atau berbicara tentang manhaj dan prinsip-prinsip mereka. Adapun di sini dalam bahasan kita salafan wa khalafan atau dengan kalimat minal khalafi was salaf yakni dari kalangan ulama yang belakangan maupun ulama yang terdahulu. Tidak berbicara tentang masalah manhaj, tapi berbicara tentang masalah waktu para ulama seluruhnya dari yang dulu maupun yang sekarang sama. Illal khawarij, kecuali kaum khawarij. Kaum khawarij, kaum yang ekstrim, selalu berlebihan, selalu melampaui batas. Orang mencuri yang harusnya dipotong di rusgain, di pergelangan tangan, mereka potongnya sampai habis. Seluruh tangannya, sampai ke pundaknya. Kata mereka, pokoknya yang namanya tangan semua harus dipotong. Karena had, Qurannya bilang tangan. Ini kan tangan semua sampai ke sini. Ya. Bahkan mereka berpendapat wanita haid harus salat. Tidak ada ajaran orang meninggalkan ibadah katanya. Harus ibadah. Walaupun haid. Itu khawarij. Termasuk bicara masalah ini tadi. Ya. Masalah yang sedang kita bahas. Khawarij berpendapat orang haid pun harus sholat. Sehingga mereka harus mengkodoknya kalau tidak bisa sholat ketika itu. Rabi'an. Yang keempat. Istafadna ايضا min hadal hadis an al-mustahabah allati ta'rif qadra adati haidiha tahsibuha. Kita dapatkan faedah bahwa seorang wanita yang terkena istihadah kalau dia mengetahui adat kebiasaan haidnya, dia harus menghitung. Thumma taghtasil ba'dan qidaiha. Kemudian setelah menghitung, dia mandi setelah habis waktunya. Ini orang istihadah terus berdarah. Sampai pada tanggal tertentu yang dia tahu bahwa itu kebiasaan haid dia. Sampai sini. Maka saat ini dia berhenti sholat. Sampai habis waktu biasa dia haid, maka saat itu dia mandi bersih. Seperti mandi janabah. Ya. Dan itu memang sunnahnya wanita yang haid setelah selesai haidnya harus mandi. Seperti mandi janabah. Setelah itu dia sholat. litaquma ayyama tuhriha bil ibadat agar dia menegakkan di hari-hari bersihnya ibadah-ibadah allati tajtanibuhal haid yang tadinya ditinggalkan ketika haid khamisan yang kelima An dam najisun yajib ghusluhu bahwa darah adalah najis harus dicuci dari mana kita dapatkan faedah ini? Hah? Dari kalimat Ida dhahaba qadruha Fagsili anki Kalau sudah lewat waktunya, maka bersihkan darahnya. Berarti najis. Ala qaulin ya. menurut pendapat salah seorang atau salah satu atau lebih tepatnya sebagian bukan satu. Sebagian para ulama, tapi sebagian yang lain menyatakan bahwa yang najis hanya darah haid saja. Yang dimaksud dalam hadis ini faksili an kidam aidamil haid. Di mana wajib mandi? Di sini apa di sini apa di sini? Di sini, di darah haidnya. Kalau datang waktu haid, berhenti salat. ke salat. Wa dahab qadruha kalau sudah lewat waktunya, fagsili an kedam. Cucilah darah haidnya. Sehingga sebagian yang lain justru berpendapat tidak mutlakon kan bahwa darah najis, tetapi khusus darah haid. Mengapa demikian? Karena mereka membawakan pula riwayat beberapa sahabat atau asar-asar sahabat ketika berjaga-jaga di malam hari dia sholat. Sholatul lail, qiyamul lail. Di panah punggungnya. Dia tetap melanjutkan salatnya. Sampai datang panah kedua menancap di punggungnya, dia tetap salat. Sampai kemudian yang ketiga dia terjatuh dan membangunkan temannya. Kemudian temannya melihat sudah ada tiga panah, dia berkata, Kenapa engkau tidak bangunkan aku di panah yang pertama? Kenapa engkau tidak bangunkan aku di panah yang pertama? Dijawab, aku masih menikmati salatku aku masih menikmati bacaan sholatku. Berarti dia berdarah, tetapi tetap sholat. Taib, sehingga mereka menjamak antara seorang yang sholat dalam keadaan berdarah dan hadis ini yang bersama kita cucilah darahnya. Bagaimana menjamaknya? Bahwa fagsili an kidam ay damil haid. Tetapi yang lain tidak demikian keadaannya. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Karena ini pelajaran hadis, maka kita tidak berdalam-dalam pada masalah fikihnya, hanya ringkas saja. Yang keenam, annahu la yajib 'alal mustahabah tikrarul ghusli likulli duhul waktu salah. Faedah yang keenam, bahwa bagi seorang yang istihalah tidak disuruh untuk mengulang-ulang mandinya setiap akan sholat. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Bahwa mandi itu tidak perlu diulang-ulang setiap akan sholat mandi, setiap akan sholat mandi, setiap akan sholat mandi. Dari mana? Dari kalimat tadi. Dari kalimat Rasulullah SAW menyatakan, Thumma ghtasili wa salli. Kemudian mandilah dan salatnya. Kapan itu? Idza dahaba qadruha. Kapan itu? Kalau sudah berhenti headnya. Sudah. Tidak disuruh untuk mengulang. Kalau saja setiap salat harus mandi bagi mustahabah, maka niscaya Nabi nggak akan meninggalkan keterangannya atau tidak akan diam dari penjelasan. Karena menunda penjelasan dari waktu hajah itulah ya juz. Tidak mungkin. Rasulullah SAW menunda penjelasan dari waktu yang diperlukan. Saat itu diperlukan waktunya. Kalau memang ternyata harus mandi tiap hari, ini saya akan disampaikan. Setiap akan sholat mandi kalian. Wahai haid, wahai wanita yang haid, kalau sudah selesai mandi dan setiap akan sholat mandi karena kamu mustahabah, tidak ada, tidak ada keterangan itu. Takhirul bayan, an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan dari waktu yang diperlukan tidak diperbolehkan dan tidak mungkin bagi Nabi SAW. Maka ketika tidak diterangkan berarti memang tidak disuruh. Berarti memang tidak disuruh untuk mandi setiap sholat. Cukup sekali saja. Kapan? Ketika selesai haidnya. Ketika selesai haidnya. Yang kelima, uh, yang ketujuh sekarang. Zakara Ibnu Daqiq al-Aid anna qawlahu faghtasili anki dam wa salli. Adapun kata Ibnu Daqiq al-Aid ucapan Rasulullah SAW mandilah uh, cucilah darimu darah ini muskil ada kesulitan sebagian orang memahaminya fi zahirihi pada teksnya. Lianahu lam yadkurul ghusl karena di situ tidak dibahas mandi. Fagsili itu maknanya cucilah. Bukan mandilah. Fagsili an kiddam. Cucilah darah dan sholatlah. Seakan-akan gak disuruh mandi. Iya kan? Perhatikan lafad kedua. Walaisat bil haydah. Faida akbalatil haydah fatrukis salah. Kalau datang haid tinggalkan salat. Faidadahaba qadruha, kalau sudah lewat waktunya, fagsili. Apa mana fagsili? Cucilah, ankidam. Bersihkan darahnya, kemudian salat. Kok nggak disuruh mandi? Muskil. Ini membuat kesulitan beberapa orang memahaminya. Kok nggak disuruh mandi? Padahal di tempat lain disuruh mandi. Kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah, "Li'annahu lam yadhkur al-ghusl" karena di situ tidak disebut masalah mandi, wala budda fihi ba'da qidai ayyamil haid al ghusl padahal tetap harus setiap wanita selesai haid wajib mandi bagaimana menjawab hadis ini yang tidak menyebutkan mandi wal jawab sahih jawab yang benar ana hadhihi riwayah wa in lam yadhkur fiha al-ghusl fahiya mutadamminatun lah Riwayat ini walaupun tidak menyebutkan tentang masalah mandi, tetapi terkandung di dalamnya mandi. Lima, ada liwurudihi fir riwayatil ukhra karena disebutkan pada riwayat-riwayat lain. Satu riwayat dengan riwayat lain saling menjelaskan. Riwayat al-ukhra sahihah. Riwayat yang lain juga sahih. Alati qala fiha waghtasili yang dikatakan disebutkan di dalamnya kalimat irtasili mandilah fagsili cucilah wagtasili mandilah maka barakallahu fikum hadis yang satu dengan hadis yang lain saling melengkapi maka jelas di sini disebutkan mandi walaupun tidak tersurat tetapi terpahami hadis al-arba'un hadis yang ke-40 An Aisyah radhiyallahu taala anha anna umma Habibah ustuhidat sab'a sinin. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Ummu Habibah terkena istihadah. Sakit. Ada pembuluh yang pecah di rahimnya. Ustuhidat sab'a sinin selama tujuh tahun. Terus berdarah. Dalam riwayat atau di dalam nuskhoh bukan dalam riwayat. Dalam cetakan lain di situ ada ya Di situ kan nggak ada ya yang cetakannya seperti saya. Tidak ada ya setelah hak Ustuhidat begitu. Ustuhidat. Dalam nuskah yang lain, dalam naskah yang lain disebutkan ustuhidat dengan ya setelah hak Dengan ya setelah dan itu yang benar wallahu alam. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ummu Habibah radhiyallahu taala anha bertanya pada Nabi an dhalik, tentang masalah istihadahnya. Famaraha an taghtasil. Maka Nabi menyuruh beliau untuk mandi fakana taghtasil li kulli salah akhirnya dia mandi setiap sholat. Hadis ini juga sahih. Padahal hadis yang tadi hanya disebutkan setelah selesai haid mandilah. Titik. Yang berarti tidak ada faedah untuk mengulang-ulang mandi. Tetapi di sini maka dia diperintahkan untuk mandi dan akhirnya Ummu Habibah mandi setiap akan sholat. Al-ma'na li Mananya secara ringkas, أصابت الاستحاضة أم Habibah binti Jahshin sab'a sinin. Ummu Habibah binti Jahshin terkena istihadah selama tujuh tahun. Bertanya pada Nabi SAW tentang bagaimana mensucikan darahnya. Maka Nabi memerintahkan untuk mandi. Maka beliau mandi setiap akan sholat. Maka terjadilah perselisihan para ulama. Bagaimana ini? Padahal dalam hadis lain, hanya disuruh mandi sekali saja ketika setelah haid. Adapun setelah mandi, sholat-sholat berikutnya tidak perlu mandi lagi. Ternyata di sini Ummu Habibah mandi setiap akan sholat. para ulama fi ghuslil mustahad li kulli salah. Hal yajib aula. Maka bersih para ulama tentang wanita yang istihadah. Apakah dia harus mandi setiap sholat? atau tidak wajib. Fadhahaba ba'du ba'duhum ila wujubih. Fadhahaba ba'duhum ila wujubeh. Sebagian mereka berpendapat wajib mandi tiap akan sholat. Yang istihadah ini ceritanya. Yang yang istihadah. Yang darahnya keluar terus menerus. Bukan darah haid amalan bi ahadits waradat bidzalika fi ba'd sunan. Mereka mengamalkan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam beberapa kitab-kitab sunan. Di antaranya hadis Ummu Habibah yang mandi setiap akan salat. Tetapi dahaba jumhur minas salaf kebanyakan para ulama dari kalangan salaf, dari kalangan ulama yang terdahulu Minhum Ali Ibn Abbas wa Aisyah di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in dan juga dari kalangan khalaf zamanan jangan lupa dari kalangan orang yang belakangan minhum a'immah imam-imam madhab di antaranya imam-imam madhab seperti Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad ila adami wujubih bahwa tidak wajib mandi setiap salat bagi orang yang istihawah. Apa dalil mereka? Mustadillina bil bara'atil asliyah. Mereka berdalil dengan bara'atil asliyah. Bara'atil asliyah artinya hukum asalnya. Artinya hukum asalnya tidak disuruh. Nabi menyuruh mandi itu setelah haid. Setelah itu nggak disuruh mandi. Maka bara'atul asliyah hukum asalnya tidak ada perintah mandi. Wa huwa annal asal adamul wujub dan hukum asalnya tidak wajib. Kalau mau mandi silahkan, tapi tidak wajib. Bagaimana menjawab hadis Ummu Habibah yang mandi setiap akan sholat? wa ajabu an ahadithil amr bil ghusli dan mereka menjawab hadis-hadis yang memerintahkan untuk mandi annahu laisa fiha syai'un thabit bahwa hadis-hadis tentang perintah-perintah mandi setiap salat nggak ada yang sabit, nggak ada yang sahih. Bagaimana dengan hadis Ummu Habibah? Hadis Ummu Habibah, ghusl Ummu Habibah li kulli salah, innama huwa min indiha. Itu hanya istihad beliau sendiri. Perhatikan hadisnya. Perhatikan hadis tadi. Hadis yang sedang kita bahas. Tanya pada Nabi. Fa'amaraha antagtasil. Titik. Sampai di ucapan Nabi. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mandi. Apa bilang tiap hari? Uh, tiap sholat? Tidak. Apakah beliau katakan mandilah setiap sholat? Tidak. Tetapi dipahami oleh Ummu Habibah atau beliau beristihad sendiri untuk mandi setiap akan salat mandi. Fakanat taghtasilu likulli salah. Maka beliau mandi setiap akan salat. Berarti itu min aina? Min indi nafsiha. Radiyallahu ta'ala anha. Karena kehati-hatian beliau. Laisa amran minan nabi. Itu bukan perintah dari Nabi SAW laha kepadanya. Nabi tidak memerintahkan fi kulli salah. Innama amaraha bil ghusli faqat. Nabi hanya menyuruh mandi titik. Faqat. Kama huwa fi riwayat tsabitah. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Sebagaimana hadis yang sebelumnya tadi. Nabi katakan pada Fatimah ibn Abi Hubaish radhiyallahu taala anha thumma ghtasili wa salli kemudian mandilah dan salatlah seperti biasa Baik itu jawabannya berarti hadis-hadis yang menyuruh salat uh, menyuruh mandi setiap salat banyak dhaifnya tidak sabit Adapun yang paling sahih adalah hadis Ummu Habibah. Itu pun ternyata bukan Nabi menyuruh tiap salat Nabi menyuruh mandi. Tetapi Ummu Habibah mandi setiap akan sholat. Ya tidak mengapa. Tapi itu bukan kewajiban dan bukan yang disuruh. Qala wa dhakar abnu Daqiq al id Disebutkan oleh Ibnu Daqiq rahimahullah, Anahu laysa fi sahihaini wala ahaduhuma." Kata Ibn Daqiq al id tidak ada dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Tidak pula pada salah satunya perintah untuk mandi setiap salat. Tidak ada di dalam dua kitab sahih atau salah satunya perintah untuk mandi setiap salat. Yang wajib, yang warid dalam kitab-kitab sahih adalah mandi setelah haid. Setelah itu, walaupun ada istihadah, tetap mereka tidak mandi, tidak diperintahkan mandi setiap salat. Walakin sudah pernah dibahas. Mudah-mudahan masih ingat. Walakin tidak bisa mereka menyimpan wudhu. Paham? Ya. Kalau dia wudhu untuk salat duhur, nanti salat asar harus wudhu lagi. Bagi yang tidak haid, bagi laki-laki dan bagi perempuan yang tidak haid, dia salat duhur dengan satu wudhu, kalau asar belum hadas, besar maupun kecil, dia boleh langsung sholat. Dengan wudhu yang tadi, di waktu duhur. Dengan wudhu yang tadi, di waktu duhur. Namanya menyimpan wudhu. Yajuz amla yajuz? Yajuz. Illal mustahabah. Kecuali wanita yang terkena istihabah. Duhur dia wudhu. Asar ketika mau sholat, wudhu lagi. Maghrib ketika akan sholat, wudhu lagi. Isya ketika akan salat wudhu lagi. Dan bersihkan darahnya ketika akan salat. Setelah itu tidak peduli. Apakah dia keluar ketika tengah-tengah salat tidak peduli. Tidak mengganggu salat. La yadurrus salah. Yang penting di awalnya. Memakai kain. Atau memakai sesuatu. Ya, pembalut-pembalut. Untuk mengamankan darahnya. Dibersihkan ketika akan salat. Setelah salat la yadurruki tidak merusak kamu ketika salatmu. Apa yang keluar setelah itu? Ma'dzur, udur dan itu mirip dengan jawaban-jawaban para ulama, fatwa-fatwa ulama ketika ditanya tentang mereka yang memiliki penyakit salasilul baul. Apa itu salasilul baul? Ya. Anyang-anyangan, ya. Yang keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Tidak bisa menahan itu juga sama. Ya. Bersihkan di awal, kemudian sholat. Ya. Enam. Berarti apa faedah di sini? Faedahnya wajib mandi setelah haid bagi mustahabah. Baik, wajibnya mandi setelah haid bagi mustahab. Karena Nabi menyatakan fa'amaroha bil ghusl. Memerintahkan untuk mandi. Berarti wajib mandi. Bagaimana dengan mandi tiap akan sholat? Itu asar atau itu adalah ya, kehati-hatian Ummu Habibah yang para wanita yang ingin seperti itu silahkan. Ya, tidak mengapa, tapi bukan wajib. Barakallahu fikum. Entah. Tafadun al-hadis la tansaw. Apakah boleh bagi wanita yang sedang terkena istihadah berhubungan suami istri? Yang dilarang adalah ketika haid. Ketika istihadah tidak ada larangan. Wallahu taala a'lam bissawab.